Cara memahami dalil. ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang memakai dalil dan ternyata dia salah. Dan ternyata dia sesat. Bahkan oleh Nabi dinyatakan sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Padahal dia pakai dalil. Dia kesana kemari teriak meneriakkan ayat Allah Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat yang hak. Pakai dalil kan? Tapi dari dalil ini mereka mengeluarkan dan melakukan berbagai macam kebatilan. Salah satunya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin Auf. Tiga sahabat besar. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan berbagai kemuliaan mereka. Dikafirkan. Dan mereka mengkafirkan ini pakai dalil. Panjang kisahnya ya. Tentang peristiwa tahkir. Di mana perselisihan antara Ali dan Muawiyah berakhir dengan peristiwa tahkir. Ya, uh, Ali memasrahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, kemudian uh, Muawiyah memasrahkan kepada Amr bin As. Dipasrahkan hukuman ini. Uh, mereka tidak terima. Orang-orang Khawarij, anak-anak muda Khawarij ini nggak terima. Kenapa tidak diserahkan kepada Allah? Lihat. Bukankah hukum itu hanya boleh dari Allah? Inil hukmu illa lillah. Pakai dalil dan seterusnya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saudara-saudara kita yang tidak pakai dalil uh, karuan, ini pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis, tetapi sesat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya menggunakan dalil, beristidlal yang benar tidak tahu caranya. Ah, oleh karena itu malam ini insyaallah taala kita akan pelajari sedikit tentang bagaimana memahami dalil. Dan itu banyak sekali kita lihat contohnya. Kaum muslimin yang salah mempraktekkan dalil. Lihat saudara-saudara kita yang uh, keliru memahami Uzkurullaha zikran kathira Berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak, zikir yang banyak, sebutlah nama Allah yang banyak. Lalu langsung mereka praktekkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya kan? Kan nama Allah, Allah yang banyak diulang-ulang. Ah, tentu antum tahu kebatilan mereka, kesalahan mereka. Ah, mereka tidak tahu. Mereka lupa bahwa uh, seluruh dalil ini sudah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan kita akan benar mempraktekkan dalil itu kalau mengikuti Rasul dan para sahabat. Dan dijamin kita pasti salah kalau menyimpang dari cara Rasul dan para sahabat. Tidak ada agama, tidak ada kebenaran, tidak ada ibadah yang hak kecuali sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Nah, yang pertama <clears throat> yang harus kita pahami bahwa dalil-dalil untuk memahami dalil-dalil itu ada hukum asal. Ada hukum asal. Siapa yang tidak tahu hukum asal, musibah. Pak, hukum asal ibadah itu apa ya? Wah, nggak tahu saya. Nah, ini musibah. Hukum asal ibadah nggak tahu. Ya, Pak, hukum asal dunia itu apa ya? Nggak tahu, musibah. Wajib kita tahu bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Al-man'u, al-butlan. Al-aslu fil ibadati al-man'u al-butlan al-haram. Hukum asal ibadah haram. Hukum asal ibadah haram. Salat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i. Hukum asalnya adalah haram. Menjadi boleh, bahkan menjadi wajib kalau kalau ada perintah, kalau ada contoh dari Nabi yang diikuti oleh para sahabat, kalau nggak ada haram, haram. Walaupun sholat. Contoh sederhana. Hari ini hari pernikahan saya, misalnya. Dari pernikahan saya dengan istri saya menghasilkan anak yang banyak sukses. Oh, ada yang jadi dokter, insinyur, ada yang direktur, bahkan ada yang jadi menteri misalnya. Maka saya bersyukur kepada Allah telah diberi karunia seorang istri yang baik, yang salihah, menghasilkan anak-anak yang sukses, yang taat, beribadah, dan seterusnya. Maka hari ini, di hari pernikahan saya dengan istri saya, saya sholat dua rakaat. Saya sholat dua rakaat. Tentu saya berharap pahala dari Allah. Niat saya baik, niat saya bersyukur. Nah, dari sholat saya dua rakaat, kira-kira saya dapat pahala pada berdosa. Nah, berdosa. Karena hukum asal ibadah haram. Hukum asal ibadah haram. Kecuali ada contoh dari Nabi. Mana contoh dari Nabi? Adakah riwayat di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad bahawa Nabi salat dua rakaat memperingati pernikahan beliau dengan Khadijah? Pernikahan paling mulia di muka bumi ini pernikahan beliau dengan Khadijah. Nikah dengan Khairun Nisa menghasilkan Khairun Nisa. Ya. Nikah dengan sebaik-baik wanita menghasilkan anak salah satunya sebaik-baik wanita. khairun nisa sebaik-baik wanita di muka bumi ada berapa? Ada berapa? Atau antum? Ah, ada empat. Ada empat ya. Antum jangan nambah nanti jadi lima, eh, enam, tujuh, cuma empat. Ya, sesuai dengan urutan zaman. Yang tertua siapa? Asia, istri Firaun Istri Fir'aun itu khairun nisa sebaik-baik wanita. Kata Nabi SAW. Yang kedua, Maryam, ibu Nabi Isa. Yang ketiga, Khadijah, istri pertama Nabi SAW. Yang keempat, Fatimah, putri dari Khadijah bersama Nabi. Aisyah aja nggak masuk. Aisyah nggak masuk khairun nisa. Aisyah manusia mulia luar biasa. Tapi nggak masuk khairun nisa. Ya. Aisyah aja nggak masuk, apalagi anak kita. Tentu lebih nggak masuk lagi. Maka antum jangan kasih nama anak antum Hayrun nisa, Hayrun nisa. Jadi banyak, 6, 7, 10, ya. Tidak boleh ini mengambil hak. Hayrun nisa dibatasi oleh Nabi Arba 4. Tidak boleh lebih. Nah, ini ada nama-nama yang haram, nama-nama yang buruk. Nah, lihat, Pernikahan Nabi dengan Khadijah, pernikahan yang luar biasa. Nikah dengan khairul nisa, tapi tidak diperingati oleh beliau dengan sholat dua rakaat. Bagaimana saya berani-beraninya sholat dua rakaat uh, atas nama bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah. Berarti saya telah mendurhakai Nabi. Uh, tidak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menjadikan beliau sebagai uswah, kulwah, Kenapa? Karena hukum asal sebuah ibadah adalah haram. Ibadah harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa Redun Barang siapa yang beramal ibadah kok tidak mencontoh aku, Rasul dan para sahabat, maka ibadah itu tertolak. Lihat salat tertolak. Kalau Rasul tidak ajarkan harus mencontohnya. Maka wajib sholat kita, wudhu kita, tayamum kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mencontoh Nabi, tidak sah bahkan berdosa. Berapa banyak uh, ancaman dari Allah terhadap orang yang beribadah tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sholat berjamaah dari sholat berjamaah diancam apa? Kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Bedalallahu raksahu raksal khimar. Allah akan rubah kepala dia menjadi kepala keledai. Padahal gara-gara sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaahnya tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Apa? Dia mengangkat kepala terlebih dahulu sebelum imam mengangkat kepala. Barang siapa yang mendahului gerakan imam, diancam kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Padahal sholat berjamaah. Kenapa? Harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gara-gara kaum muslimin sholat berjamaah di masjid, gara-gara sholat berjamaah, Allah cerai berikan hati mereka. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ia tidak lurus dan tidak rapat. Kata Nabi, sawwa tadi, watarasu lurus rapat. Kalau tidak, Allah akan cerai berikan hati kalian. Lihat. Berarti ibadah harus benar mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah ada ancamannya, ada akibat buruknya. Maka wajib kita belajar cara wudhu Nabi, cara salat. Wailul lil ahqab ini wudhu. Ada orang selesai wudhu, e, ada bulatan-bulatan di kakinya tidak digosok-gosok. Kata Nabi, wailul aqab. Wail neraka wail celaka neraka wail bagi orang yang wudunya seperti itu, yang memiliki kaki-kaki seperti itu wudunya. Wudu diancam neraka. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana orang yang tidak pernah berwudu, bagaimana orang yang tidak sholat berjamaah. Sholat berjamaah saja kalau salah diancam seperti itu. bagaimana ketika kaum muslimin tidak salat berjamaah. Dari sini faham kita betapa jalan keluar menuju kepada kebaikan kejayaan adalah satu taat kepada Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah tetapi tidak mengikuti cara Nabi tertolak. Tertolak. Ya. Barangkali ada yang bertanya begini. Ibadah harus mencontoh Rasul. Ibadah harus mencontoh Rasul. Bukankah senyum itu ibadah? Ada antum yang mengingkari kalau senyum itu ibadah? Ya. Senyum itu kok ibadah. Ibadah harus mencontoh Nabi. Berarti senyum kita harus sama dengan senyum Nabi dong. Ya. Kalau senyum kita beda dengan senyum Nabi, dosa nggak diterima. Ya, senyum beda, gitu kan? Senyumnya beda, nggak sama, nggak sama dengan senyum Nabi Sallallahu Ya, begitu juga hal yang lain kan bukan hanya senyum, bahkan fi butai imraatikum sodako, menjima istri sodako berpahala itu ibadah berarti harus mencontoh Nabi gimana nih saya jawab? Ya. Jangan-jangan Oh iya ya. Gimana cara senyum sesuai sunnah Nabi? Nah, Dajjal itu nggak paham. Yang dimaksud ibadah yang harus mencontoh Nabi tidak boleh berbeda sedikit pun adalah ibadah ibadah mahdoh ibadah mahdoh Adapun ibadah yang goiru mahdo seperti senyum, sodako, nikah, dan seterusnya bebas. Bebas. Rasul pernah sodako pulsa? Ya, tentu nggak pernah. Ya, kita sodako pulsa dapat pahala apa tidak? Ya, ibu kita di kampung kekurangan pulsa, pulsanya habis, kita kirim dari sini. Tentu berpahala. Walaupun nggak ada contoh dari Nabi ente bid'ah nih sodako pulsa nggak pernah dicontohkan oleh Nabi ya dia nggak paham ini ibadah rumah doh yang harus mencontoh Nabi plak persis itu ibadah makdo wudhu tayamum sholat zikir, wirid, melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i. Ini semua ibadah makdo Harus plak persis mencontoh Nabi Bahkan para ulama mengatakan mencium hajar aswad bid'ah dosa kalau disertai kecupan ada bunyi cup ya biasa kita akan mencium ada bunyi kecupan bid'ah kenapa Nabi nggak pernah contohkan yang dicontohkan oleh Nabi menempelkan pipi beliau atau bibir beliau ke batu tersebut tanpa dikecup Luar biasa para ulama ya. Saking hati-hatinya mereka lihat di kitab-kitab Syahrul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, al Zahabi, Al-Iraqi, mereka mengatakan ini bahwa mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi mengecup itu salah dosa bid'ah. Bid'atun dolalah, kullu dolalatin finnar. Kenapa? Nabi nggak mencontohkan seperti itu. Kenapa? Karena mencium Hajar Aswad ibadah mahdo. Barangkali ada yang bertanya, lalu gimana cara membedakannya? Yang mahdoh mana, yang goyru mahdoh mana? Gimana caranya? Nah, di sini para imam tampil untuk menjawab. Ya, cara membedakan ini mahdoh apa goyru mahdoh, caranya gimana? Para ulama tahu caranya. Kita barangkali nggak tahu. Karena itu kita ikuti penjelasan para ulama. Para ulama mengajarkan kepada kita untuk membedakan mana yang makdoh, mana yang goiru makdoh. Itu ada berapa cara? Ada tiga cara. Ada tiga cara. Apa cara pertama untuk membedakan mana makdoh, mana goiru makdoh? Cara pertama ibadah mahdoh tidak bisa dicerna dengan akal. Akal kita tidak bisa mencernanya. Kenapa jumroh dilempar? Kenapa jarak aswad dicium? Kenapa nggak dibalik? Jumroh dicium, jarak aswad dilempar. Nggak bisa jawab. Nggak bisa cerna akal kita. Kenapa subuh dua rakaat? Ya, bukankah pagi-pagi sekalian olahraga sepuluh rakaat ya daripada lari-lari nah, akal nggak bisa ternak kenapa nunjuk dengan jari ya bukankah kurang sopan nah. nah, Mas rumah Pak Lurah mana ya? Oh itu tuh, nah, kan kurang sopan. Ya. Oh itu tuh, nah, apalagi orang Jawa kan. Tuh. Ya. akan kan nunjuk lebih sopan. Syadu Allah ilaha illallah. Ya. Lebih sopan. Ya. Lebih sopan. akan nggak bisa cerna. Kenapa pakai jari? Kenapa tidak pakai jempol? Nah, ya, akal nggak bisa jawab. Ya, kenapa ketika safar uh, sholat dua rakaat kosong? Kenapa uh, Ka'bah diputeri? Harus ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Semuanya nggak bisa cerna. Berbeda dengan nikah, sodako, senyum, dan seterusnya, cari nafkah. Akal bisa cerna. Nah, itulah cara membedakan. Maka jika antum mendapati satu perbuatan yang akal tidak bisa mencerna, maka harus maka itu ibadah uh, eh, makdoh dan harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum uh, lahir 1 Desember. Antum lahir tanggal 1 Desember. Umur antum 18 tahun. Maka di 1 Desember antum cari lilin 18. Gitu ya. Lilinnya dinyalain. Sudah nyala ditiup lagi, ya. Akal bisa cerna nggak ini? Akal bisa cerna nggak? Kenapa kalau lahir mesti lilin? Gitu. Kenapa nggak kompor? Kenapa nggak lampu? Eh? Kenapa lilin? Akal ah, bisa cerna. Ayo profesor dokter mana yang bisa jawab? Apa hubungannya kelahiran dengan lilin? Eh? Ah, maka itu masuk mahdoh. Sementara Nabi tidak pernah mencontohkan. Maka ini batil, tertolak. Kalau ini dilakukan oleh kaum muslimin dari awal, namanya bid'ah. Kalau itu karena ikut-ikutan orang kafir namanya tasabuh. Gitu. Tasabuh mengikuti kebiasaan orang kafir. Dan itu yang akal kita tidak bisa cerna. Seperti pembahasan kita tadi pagi ya kan? Kalau akar kita bisa cerna, pakai handphone, pakai mobil, pakai pesawat, kita ikut-ikutan Yahudi, Nasrani, ikut-ikutan Jepang, Amerika nggak masalah karena akal bisa cerna. Kenapa kita ikut-ikutan mereka pakai handphone, pakai mobil dan seterusnya? Tetapi lilin nggak bisa. Ya, dan banyak sekali. Salah satu contohnya ini lilin. Ya, di hari ini kaum muslimin mana sekolah-sekolah Islam yang tidak mengadakan acara ulang tahun? Bahkan pesantren-pesantren mengadakan acara ulang tahun ini bukti dari sabda Nabi bahwa di akhir zaman sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang agak pintar untuk ngeles ya, ngeles dalil, insyaallah ini kita pembahasan besok pagi ya. Itu enggak ngasih enggak dikasih nama ulang tahun. Tapi apa? Ya di Arab-Arabi milad Eh, milad. Ya, milad bahasa Arab. Bahasa kitanya ulang tahun. Bahasa Inggrisnya apa? Ya habis bis, happy birthday ya. Nah, di Arab Arabin. Emang kalau Arab otomatis jadi benar. Nah. <clears throat> Ya. nah, ini yang pertama. Jadi untuk mengetahui membedakan mana yang makdoh dan mana ghairu makdoh Jalan pertama, cara pertama yaitu bisa dicerna akal apa tidak. Cara kedua? Ada yang tahu? Manfaat tujuannya untuk ibadah mahdo nanti di akhirat. Manfaatnya, manfaat tujuan nanti di akhirat antum bisa mendapatkan manfaat dari melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, apa manfaatnya? Enggak kita dapat di dunia. Capek iya. Manfaat baca Al-Quran, serak iya. Manfaat sholat kita nggak dapat. Itu. Manfaatnya nanti di akhirat luar biasa. Satu sujud mengalahkan dunia dan seisinya. Ya, rakaatani qabla al khairum minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum solat subuh, qabliyah subuh itu akan dibalas oleh Allah lebih baik dari dunia seisinya. Kapan? Nanti bukan sekarang. Sekarang belum kita dapat. Yeah. Kalau toh ada kebaikan, itu bukan tujuan. Karena puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, Alhamdulillah saya jadi langsing. Itu tujuan apa bukan? Bukan. Kalau tujuan nggak sah. Tujuannya nanti itu manfaat apa? E, bukan tujuan. Kalau itu dijadikan tujuan, tak sah. Allah nggak terima. Ya. Lagian kalau tujuannya langsing, ya nggak harus maghrib buka buka jam lima seperempat, tengah enam, insya Allah langsing-langsing juga ya. Kalau tujuannya langsing. Karena kaum muslimin oh, 5 menit sebelum maghrib saja insya Allah nggak berani. Bahkan dua menit sebelum maghrib nggak berani berbuka. Ini menunjukkan bahwa manfaatnya itu nanti di akhirat. Berbeda dengan nikah, sodako, senyum tadi. Ini semua juga ibadah, tapi ibadah bayi rumah toh. Maka langsung dapat manfaatnya. Begitu kita sodako sama si fulan, si fulan yang tadinya kelaparan sekarang bisa makan. Begitu kita uh, nyumbang semen uh, eh, 100 saat yang tadinya pembangunan masjid berhenti, sekarang berjalan lagi. Langsung manfaatnya uh, terlihat. Ah ini nggak nyontoh Nabi nggak apa-apa. Ya manfaat nikah. Gitu. <clears throat> yang terakhir, apa yang terakhir? Cara ketiga, cara terakhir untuk memahami mana ibadah mahdoh dan mana yang goyur mahdoh. Cara yang terakhir adalah ibadah mahdoh hanya dilakukan oleh ibadah mahdoh hanya dilakukan oleh tahu? Coba antum pikir sebentar ya setengah menit saja. Ah, ibadah madha, sholat, puasa, zikir, wirid, melempar jumroh, mencium badal, tawaf, sa'i hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Pernah dengar orang Kristen melempar jumroh? Nah, saya kira enggak. Orang Buddha tawaf, orang Hindu umroh, ya. Enggak ada. Itu ibadah madha hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Berbeda dengan ghairu mahdoh yang bebas, nggak harus nyontoh Nabi tadi. Walaupun ibadah, walaupun berpahala, tapi non muslim juga melakukan. Orang Buddha, orang Hindu, eh, sodako banyak, nikah, cari nafkah, eh, senyum, jima istrinya dan seterusnya. Maka ini eh, boleh tidak mencontoh Nabi. Ya, ah ini salah satu kaidah yang harus kita pakai untuk memahami dalil ini. Kalau kita tidak paham, nanti seperti tadi, oh bid'ah. Ya. Kan banyak saudara-saudara kita yang membid'ahkan pengeras suara ini. Ini bid'ah nih. Nabi nggak pernah eh, pakai pengeras suara, ya, karpet, umroh haji, uh, pakai pesawat, ya, mestinya naik unta, ya. Mereka nggak paham bahwa yang tidak boleh bid'ah itu ibadahnya, ibadah mahdoknya. Adapun pengeras suara dan seterusnya itu e, tidak masuk dalam ibadah mahdoh. Maka tidak mencontoh Nabi nggak apa-apa. Yang bid'ah kalau azan hayya ala salat tiga kali nah, itu bid'ah. Ya, karena itu intinya. Gitu. Adapun pengeras suara ini apa? Eh, sesuatu yang di zaman Nabi belum ada. Dan Nabi menginginkannya. Oleh karena itu, yang ditunjuk, yang dicari oleh Nabi untuk azan siapa? Bila Abu Masurah, Ibnu Umi Maktub, orang-orang yang suaranya lantang. Berarti beliau ingin ketika azan itu suaranya sampai kemana-mana, lantang. Maka yang ditunjuk orang-orang yang suaranya lantang. Dan bahkan ada riwayat Nabi menyuruh Bilal naik ke tempat ketinggian, terus kemudian di luar. Hayya ala sholah ke kanan, hayya ala falah ke kiri. Agar suaranya kemana-mana. Ah, itu <clears throat> sudah terwakili dengan uh, pengeras suara itu. Ya. Barangkali antum ingat satu faidah, sesuatu yang belum tercapai di, di zaman Nabi kita boleh memakai cara baru. Nah, termasuk pengeras suara itu. Nabi ingin suara kemana-mana, belum tercapai di zaman Nabi. Mesti pakai orang, naik ke tempat ketinggian. dan Sekarang tercapai, boleh. Kira-kira beliau ingin nggak? E, dari Madinah ke Mekah, cepat. Ingin nggak? Ingin. Ada beberapa riwayat. Ya, ada beberapa riwayat. Beliau mempercepat. Gitu. Tapi nggak kesampaian. Ya secepat-cepat unta kuda berapa? Wah sekarang uh, hanya uh, hitungan jam. Berarti bu, kecuali jika di zaman Nabi sudah tercapai. Sesuatu ini sudah tercapai di zaman Nabi. Lalu kita melakukan sesuatu itu dengan cara lain, bukan dengan cara Nabi. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ya. Saya nanya, di zaman Nabi apakah para sahabat sholat sudah lurus, sudah rapat? Jawabnya sudah. Pakai garis apa tidak? Nah, antum pernah baca riwayat Masjid Nabawi di zaman Nabi digaris-garis oleh Nabi? Enggak ada riwayat, ya. Jadi para sahabat itu sudah rapat, eh, lurus tanpa garis. Sudah tercapai. Ya. Ah, sekarang kita pakai garis malah nggak tercapai, ya kan? Wow, mana masjid yang nggak ada garisnya? Tapi yang lurus rapat jarang kecuali yang paham dan itu sedikit. Gitu. Maka cara merapatkan, meluruskan uh, eh, soft kita harus mengikuti cara Nabi. Apa? Tarbiyah. Tarbiyah. Kita semua harus tahu bahwa cara rapat begini, al-mankibu bil mankibi wal qadamu bil qadami bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah, lurus, rapat. Bahkan Nabi meluruskan sop seperti Nabi meluruskan anak panah. Anak panah itu kalau tidak e, apa sama persis kan sulit ditutup. Gitu di zaman Nabi. Maka dipaskan betul. Nah, begitu kira-kira Nabi meluruskan, merapatkan sah, Luruskan, dibikin luruskan. Dan para sahabat uh, akhirnya apa? Nabi mengatur sebelum sholat. Nah, caranya seperti itu. Nah, dengan cara garis malah tidak tercapai. Ya. Kita kembali ke hukum asal. Nah, sudah masuk isya belum? Belum ya. Kalau masuk isya, kalau masuk isya ada suaranya ya. Ada kodenya? Oh ya. Jadi kita nungguin suara ya. ya. <laughs> Ini insya Allah termasuk uh, juga ya. Hah? Oh gitu. Nggak capek. Kita kembali kepada hukum asal. Ya. Nah sekali lagi eh, cara memahami dalil salah satu yang terbesar adalah memahami hukum asal. Antum tadi sudah paham hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal dunia Nah, halal. Seluruh dunia ini hukumnya halal. Maka antum jangan pernah mencari dalil penghalalan satu makanan. Ya. Saya ingin tahu ya halalnya sayur asem itu di e, riwayat siapa ya? Nah, kalau halalnya nasi uduk itu riwayat siapa ya? Halalnya eh, ayam bakar, sate, di mana? Ya nggak ketemu, nggak ada. Jangan cari dalil penghalalan, tapi carilah dalil pengharaman. Karena seluruh dunia ini makanan, minuman, pakaian, bekerja, cari nafkah, semuanya boleh semua. Halal semua kecuali yang diharamkan, yang dilarang. Kalau ada larangan dari Allah dan Rasulnya, berarti haram. Kalau didiamkan berarti halal. Ya. Nah, banyak dari kita nggak paham ini. Ya saya melakukan ini, melakukan itu. Memang Nabi nggak mencontohkan. Tapi mana larangannya? Ini nggak paham. Ya, hukum asal dunia bukan buku hukum asal ibadah bukan menunggu larangan. Yang menunggu larangan hukum asal dunia. Ya. Ah, para ulama menambah lagi. Para ulama menambah lagi. Ya, walaupun ini dalam lingkup dunia. Apa hukum asal daging? Apa hukum asal daging? Ya. Nah, para ulama membahas ini dan menyimpulkan hukum asal daging adalah bukan bukan binatang ya, bukan binatang. Ya, bukan kambing, bukan ayam, daging. Daging. Antum tahu daging ya? Ada daging di atas meja, ada daging di kulkas. Hukum asal daging adalah haram. Hukum asal daging adalah haram. Sampai jelas kepada kita, jelasnya ini tidak harus dengan mata ya. Bahwa daging itu mati, hewannya mati karena disembelih karena disembelih. Oleh karena itu, uh, ambil contoh antum masuk hutan. Antum masuk hutan. Tiba-tiba di hutan di atas batu ada daging. Antum yakin betul ini daging sapi. Masih segar, belum busuk. Ya, di dalam hutan. Halal haram daging itu. Halal haram daging itu. Al jawab haram. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini daging disembelih baca bismillah, seorang muslim yang menyembelih apa tidak, atau dimakan oleh binatang buas, ini sisanya, nggak tahu. Maka itu haram. Hukum asal daging haram. Bukan ikan ya, daging. Daging akan menjadi halal kalau kita yakin bahwa daging ini disembelih. Siapa yang menyembelih? Seorang muslim. Selesai. Walaupun daging itu kita tidak lihat menyembelihnya, tapi daging itu ada di pasar di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, kita beli insya Allah halal. Kenapa? Karena secara agrafiah don berat kita bahwa itu disembelih oleh seorang muslim. Nah sekarang, bagaimana antum masuk pasar atau mall di Tokyo, Jepang? Di Jepang ada daging sapi halal haram? Haram. Haram. Kecil kemungkinan bahkan hampir dikatakan mustahil ini daging disembelih oleh seorang muslim. Karena di sana sedikit sekali kaum muslimin, mayoritas uh, eh, non muslim. Ya. Yeah. Uh, orang apa itu Sinto. Nah, ini ada tambahan. Jadi walaupun dunia hukum asal daging Eh, farah. Ya. Bagaimana hukum asal jima? Para ulama membahas sampai kepada jima. Apa hukum asal jima? Hukum asal jima sama haram. Sampai jelas-jelas bahwa yang kita jima adalah istri kita. Maka kalau nggak jelas jangan. Yeah. Yeah ini istri kita apa bukan ya? Ini istri saya bukan? Nah, jangan, jangan. Ya, mungkin karena satu dan lain hal gitu ya. Atau budak kita, budak perempuan kita. Kalau jelas itu eh, hal. Kalau nggak jelas, orang. Nah, termasuk pernikahan. Ketika antum ragu pernikahan antum, ada yang bilang eh, bapak kemarin itu walinya, ada yang bilang bukan itu bukan walinya. Ya, walinya eh, bukan dia, walinya nggak setuju. Antum ragu, tinggalkan. Ya. Mana jima itu hukum asalnya haram. Ya. Berbeda dengan nasi, oh, apel, anggur. Ini hukum asal halal. Maka ketika ada nasi di meja antum, ada anggur, ada apel di meja makan kita, jangan pernah nanya. Ini halal apa haram? Jangan pernah nanya. Ini keluar dari hukum asal. Ya, jangan pernah nanya, nggak boleh, nggak boleh ya ah, kecuali ada yang ngasih tahu ya tadi nasi ini saya didapat eh, saya dapat dari mencuri nah, jelas itu haram ketika dia diem saja walaupun antum tahu dia ini uh, sering nyuri dia ini uh, sering judi tetapi ketika memberikan makanan kepada kita kita kembali kepada hukum asal hukum asalnya adalah halal ya sudah makan kecuali kalau hukum asalnya haram seperti tadi, maka jangan. Kalau hukum asal halal ambil sampai datang eh, keterangan jelas bahwa itu betul-betul haram. Ya. Kita lanjutkan masih dalam uh, kaidah memahami dalil. Tentang perintah dan larangan tentang perintah dan larangan. Mana yang lebih besar? Perintah Allah dan Rasulnya, apa larangan Allah dan Rasulnya? Nah, yang lebih besar adalah perintah. Yang lebih besar adalah perintah. Ya. Oleh karena itu tidak melaksanakan perintah, dosanya titik-titik daripada melanggar larangan. Titik-titiknya diisi. Ah, lebih besar dosanya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya kan? Itu dosanya lebih besar dari melanggar larangan, berzina, minum komer, berjudi, membunuh, memperkosa, bahkan memperkosa ibunya. Merinding kita dengar ya. Kayak apa dosanya memperkosa ibunya? Dosa besar sekali. Tapi dibanding tidak sholat, besar mana dosanya? Besar tidak sholat. Mana dalil? Ini ada yang bunyi nih yang mana? Mana dalil? Kan semuanya harus datangkan dalil. Bahwa tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, perintah Allah terbesar kan? Setelah iman, setelah syahadat, itu jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan, berzina, memperkosa. Dalilnya adalah iblis dan Adam. Adam dan iblis. Apa dosa iblis? Nah, tidak mau melaksanakan perintah itu dosa iblis. Apa perintah Allah pada iblis? Sujud tunduk menghormat kepada Adam, bukan menyembah. Ini keliru. Ya. Sujud yang dimaksud, sujud tetap sujud Tapi yang dimaksud adalah menghormat, memuliakan. Dan itu boleh. Boleh. Dari zaman, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sola, Ibrahim, Ismail, boleh sujud kepada sesama manusia sampai zaman Nabi Isa. Boleh. Baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan sujud kepada sesama manusia. Oleh karena itu di Yaman masih disaksikan oleh Mu'ad bin Jabal pemandangan sehari-hari. Ada pendeta ketemu dengan pendeta pastor sujud. Biasa, itu dari zaman Nabi Isa, Nabi Musa boleh. Tentu kita tidak lupa apa yang terjadi dalam uh, diri Nabi Yusuf, kisah tentang Nabi Yusuf. Kan ayah ibunya bersama eh, sebelah saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat di Mesir. Eh, boleh. Ah, semenjak zaman Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Ah, berarti iblis ini dan seluruh para malaikat diwajibkan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam dengan cara bersujud. Iblis mau apa tidak? Ah, tidak mau. Iblis uh, tidak mau. Ya. Kufur. Karena iblis tidak mau, maka kufur dan kekal di neraka selama-lamanya diusir dari uh, surga. Ya. Kekufuran iblis karena apa? Iya karena tidak taat kepada Allah. Tidak mau melaksanakan perintah Allah dan jelas bukan karena subhat lagi. Jelas ini perintah Allah dan ditentang oleh iblis kafir. Sekarang seandainya seandainya Allah menyuruh iblis, wahai iblis, bunuh Adam. Injek-injek sampai mati. Iblis bilang, nggak mau ya Allah. Kasihan. Ya. Kira-kira iblis kafir? Kafir. Ini yang azan mana ya? Kafir. Jadi kekafiran itu karena apa? Karena tidak taat kepada Allah. Sama ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail nggak mau, kafir. Seandainya beliau nggak mau, kafir. Jadi kafir adalah terang-terangan tidak taat kepada Allah. Allah jelas menyuruh, kita nggak mau, kafir. Berbeda dengan kita mau tapi malas-malasan, ini dosa besar, tapi belum kafir. Gitu ya. Nah, inilah dosa iblis. Tidak mau melaksanakan perintah. Nah sekarang, apa dosa Adam? Apa dosa Adam? Melanggar. Ah, melanggar larangan. Adam dilarang mendekati pohon itu. Wala taqrabahadhi sejarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Adam karena bujukan Hawa nekat melanggar larangan itu mendekati pohon tersebut. Nah sekarang Mana yang lebih besar? Dosa iblis apa dosa Adam? Jelas dosa iblis. Adam masih diampuni. Akhirnya masuk surga, iblis kekal di neraka selama-lamanya. Sepakat seluruh manusia, bahkan kaum muslimin, bahkan Yahudi dan Nasrani sepakat bahwa dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Kenapa? Karena perintah jauh lebih besar daripada larangan maka tidak sholat sekali lagi jauh lebih besar dosanya daripada berzina, memperkosa, bahkan memperkosa ibu. Gak ada, gak ada dosa yang menyamai meninggalkan sholat. Kalau itu berupa larangan, ya, kain. Nah, Dengan memahami kaidah ini, seolah membawa kita kepada rasa takut untuk meninggalkan perintah. Ketika selama ini kita takut berzina, ya kan? Kita berzina, minum khamr, berjudi kita takut, maka lebih takut lagi tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat, tidak haji, mestinya lebih takut lagi. Karena apa? Karena orang yang tidak melaksanakan perintah itu ada kesombongan sebagaimana iblis. Maka iblis dikatakan sombong. Berbeda dengan orang yang melanggar larangan, itu tidak ada kesombongan. Yang ada apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang terjatuh dalam zina, komer, judi, kan banyak hari ini kaum muslimin yang berzina, komer, judi itu eh, merasa rendah. Merasa rendah. Rendah di hadapan manusia, rendah di hadapan Allah. Ya. Karena apa? Karena sedang melakukan maksiat. Insya Allah tidak menyombongkan diri. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita yang terjatuh dalam subhat. Ini menyombongkan diri. Ya. Menyombongkan diri, merasa dirinya benar. Padahal salah. Oleh karena itu yang lebih disukai oleh iblis, setan apa? Subhat apa syahwat? Syahwat apa subhat? Subhat lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Sulit bertaubat. Adapun syahwat, insya Allah, karena dia merasa uh, salah. Kita lanjutkan. <clears throat> <clears throat> Eh, kaidah memahami dan Kaidah berikutnya al-amru ba'dan nahi lil ibahah. Perintah hukum asal perintah apa? Hukum asal perintah apa? Ini kembali sedikit ke hukum asal. Hukum asal perintah apa? Ah, hukum asal perintah wajib. Jadi jika Allah atau Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka itu wajib. Hukum masalah larangan apa? Haram. Jika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, berarti sesuatu itu haram. Gitu. Nah, hukum asal ini bisa uh, menjadi berubah. Kalau ada sesuatu, ini salah satunya. Ya. Perintah akan menjadi tidak wajib apabila perintah tersebut diawali oleh larangan. Ada kisah yang eh, sampai hari ini saya tidak lupa. Ada seorang anak muda yang berbicara kepada saya, Pak, tidur setelah sholat Jumat haram tidur setelah sholat Jumat haram. Kaget saya, baru dengar. Ya. Antum baru dengar nggak? Ya. Anak muda ini pakai dalil nggak sembarangan. Ya, anak muda ini pakai dalil. Karena habis sholat Jumat tidak boleh tidur, harus bertebaran di muka bumi. Nah. mana dalil? Akhir dari surat Al-Jumu'ah. Wa idha qudiyatis salatu fantashru fil ardh. Apabila kalian selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Jelas ini fi'il amar. Intasara yantasiru intasir. Fa'ilnya antum jadi intasiru fantasiru. Kalian wajib bertebaran di muka bumi. Ah, lihat nih Pak. Kan harus bertebaran. Yang petani harus kembali ke sawah, yang pedagang harus kembali ke pasar, yang karyawan harus kembali ke kantor. Ini dalil, nggak boleh tidur. Itu. Anak muda ini nggak paham kaidah, nggak paham cara memahami dari Apa? Tadi perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Perintah bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat diawali oleh larangan bertebaran. Larangan jual beli. Kan ayat sebelumnya apa? يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Jika kalian mendengar azan Jumat dikumandangkan, maka bersegeralah kepada zikrullah. Yang dimaksud zikrullah adalah mendengarkan khutbah karena uh, isi khutbah adalah ilmu, maka zikir. Maka majlis Zikir adalah majlis ilmu. Ahli zikir adalah ahli ilmu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli ilmu. Ya, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kepada ilmu. Dengerin khutbah Jumat kan gitu. Sebelum sholat kan wajib mendengarkan khutbah Jumat. Wadarul baik, tinggalkan segala bentuk jual beli. Jual beli ini contoh, bukan pembatas. Maka tidak bisa untuk mengatakan saya tidak jual beli. Ya, saya tidak jual beli. Saya kan karyawan di sini. Ya, bikin sesuatu, bikin sepatu. Kan yang suruh ninggalin jual beli. Ini dia nggak paham. Maksud jual beli ini contoh. Artinya seluruh urusan dunia diwakili oleh jual beli. Oleh karena itu, jika azan Jumat berkumandang, seluruh urusan dunia haram. Seluruh urusan dunia harus ditinggalkan. Mau jual beli, mau ngobrol, mau rapat, mau bikin ini, bikin itu harus ditinggalkan ketika azan Jumat berkumandang. Bahkan para ulama mengatakan di sini umum. Di sini umum laki dan perempuan. Nah, sebagian hewan kita ingin mengamalkan uh, ayat ini ketika dia punya restoran atau apa, uh, laki-lakinya suruh ke masjid semua. Yang jaga perempuan. Ya. Para ulama mengatakan ini tidak tepat. Yang tepat apa? Tutup. Karena ini umum, wadarul baik umum, baik laki dan perempuan. Gitu. Oleh karena itu yang terbaik tutup. Ya. Yang terbaik tutup. Nah, ini kan dilarang. Dilarang jual beli ya kan? Dilarang urusan dunia ya kan? Setelah dilarang, kemudian diperintah. Ah, maka perintah ini menjadi tidak wajib. Sudah habis? uh, ya. Kita salat dulu InsyaAllah habis salat Nanti kita bersoal jawab Barangkali antum mempersiapkan pertanyaan Kalau ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhiru da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin